Maka kemudian di sini kita masuk ke pembahasan ar robatu bilwawi awid domiri au ma'an. Yaitu ketika robitnya itu berupa huruf wawu atau berupa domir yang domir yang terkandung dalam jumlah. Au ma'an, atau keduanya sekaligus, berarti wawu dan domir secara bersamaan. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-354. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa jumlatul khalisi wa ma quttima winau au mutmarin au bihima ya wa jumlatul khali siwa ma quttima biwawin au mutmarin au bihima dan jumlah hal selain yang sudah disebutkan di bait sebelumnya ya karena yang dibahas di bait sebelumnya itu adalah jumlah hal yang berupa jumlah fi'liyah dan fiilnya fiil mudhari dan musbat yaitu positif tidak dinegasikan. Maka selain yang pembahasan sebelumnya ya selain yang fiil mudhari yang positif ya itu apa biwawin au bimutmarin au bihima. Robitnya bisa berupa wawu atau bisa berupa domir atau bisa juga keduanya sekaligus. Karena pada pembahasan sebelumnya, kalau jumlah halnya berupa jumlah fi'liyah, kemudian fi'ilnya fi'il mudhari' dan positif, maka yang menjadi robit itu adalah domir. Kemudian dikosongkan dari wawu. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan bait ini beliau mengatakan alladzi quttima yang dimaksud tadi makutima dalam bait itu. Nah, apa yang sudah dijelaskan sebelumnya itu adalah huwal jumlatul fi'liyatul musaddaratu mudhari'in muthbatin. Yaitu berupa jumlah fi'liyah yang didahului dengan mudhari'. Ya, artinya permulaannya itu adalah fi'il mudhari' yang muthbat yang positif, yang tidak dinegasikan. Walladhi siwaha, nah kemudian jumlah hal yang selain itu, itu apa saja? Yashmalul jumlah talismiyata, yang meliputi jumlah ismiyah. Ya, berarti jumlah ismiyah itu juga bisa menjadi jumlah yang kedudukannya sebagai hal. Musbatatan au manfiyatan baik jumlah ismiyahnya itu jumlah ismiyah yang positif atau jumlah ismiyah yang negatif. Itu sama-sama memungkinkan menjadi jumlah haliyah. Kemudian wal fi'liyatal musaddarata bil mudhari'il manfiyyi. Kemudian selain itu jumlah fi'liyah yang didahului oleh fi'il mudhari yang dinafikan, ya dinegasikan. Itu juga memungkinkan menjadi jumlah khaliyah. Kemudian wabil madhi musbatan wa manfiyan. Ya, kemudian yang termasuk dalam jumlah yang memungkinkan ya memiliki kedudukan sebagai hal itu adalah jumlah fi'liyah yang didahului oleh fi'il madhi, baik itu positif dan juga negatif. Ya, jadi sebetulnya ada enam kemungkinan ya jumlah fi'liyah ya yang mudhari positif atau negatif. Kemudian jumlah ismiyah positif atau negatif. Kemudian jumlah fi'liyah yang fi'ilnya madhi positif atau negatif. Nah, yang sudah dibahas itu baru satu, yaitu jumlah fi'liyah yang fi'ilnya mudhari dan positif. Yang selain itu, itu akan dibahas pada pembahasan ini. Wa dhahiru kalamihi jawazu al-aujuhi thalathati. Ya, dhahiru kal wa dhahiru kalamihi jawazul aujuhi thalathati. Dan yang tampak dari ucapan beliau, yaitu Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, pada jumlah-jumlah yang lain, itu diperbolehkan tiga cara memberi robit. Ya, apa saja tiga cara memberi robit tersebut, yaitu wahiyar robatu bil wawi au bid domiri au bihima fi kullihi. Yaitu yang menjadi pengikat itu bisa huruf wawu, atau bisa juga dengan domir, atau bisa juga keduanya bersamaan. Ya, fi dzalika kullihi. Pada seluruh jumlah-jumlah tadi. Ya, tadi kan dikatakan ada enam jumlah. Yang satu sudah dibahas sebelumnya bahwa kalau fi'il mudhari'nya positif, mengandung domir yang menjadi robit, maka tidak boleh didatangkan wawu. Berarti robitnya hanya domir. Tetapi pada jumlah yang lain, kalau mengikuti e, bait ini, itu seolah-olah dikatakan ya pada jumlah selain jumlah mudori, e, jumlah fi'liyah yang didahului mudori positif, itu boleh menggunakan wawu atau domir, atau keduanya bersamaan. Ya, seolah-olah demikian. Walaisa hadha ala itlaqihi. Akan tetapi, penggunaan tiga robit ini itu tidak secara mutlak. Ya, penggunaan atau bolehnya mendatangkan tiga cara mendatangkan robit ini pada lima jumlah yang lain tadi itu tidak secara mutlak. Balil mas'alatu fiha tafsilun. Akan tetapi pembahasannya di sini itu ada perinciannya. Padahal kalau di syair itu seolah-olah mutlak. Namun ternyata yang betul itu ada perinciannya. al awalu ya perincian yang pertama, ammal jumlatul ismiyatu, ya, pun jumlah ismiyah, fa mu'akidatan muakkidatan limadmunil jumlati, apabila jumlah ismiyah tersebut itu memberikan penekanan terhadap kandungan jumlah au ma'tufatan ala halin atau jumlah ismiyah tersebut itu diatofkan kepada hal ya berarti sebelumnya ada hal yang mufrad kemudian jumlah ismiyahnya itu didatangkan setelah huruf atof ya jadi halnya hal mufrad kemudian setelah itu ada jumlah ismiyah yang diatofkan kepada hal tadi maka apa? Lazima fihat domiru. Maka pada saat itu, robitnya itu wajib domir. Berarti domir yang wajib menjadi robitnya. Fal mu'akkidatu kal qawli anil qur'ani. Ya contoh, tadi kan jumlah ismiyah itu bisa mu'akkidah, bisa ma'tufah. Nah, contoh yang muakidah yang memberikan penekanan itu adalah sebagaimana ya ucapan terhadap Al-Qur'an. Ya, huwal haqqu la syakka fihi, di mana Al-Qur'an itu adalah kebenaran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat kedua, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ya, dzalikal kitabu la raiba fihi dalam surat Al-Baqarah ayat kedua. Ya, kitab ini itu tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab ini Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya. Maka apa? Fa la roiba fihi maka jumlah la roiba fihi falun muakkidatun limadmunil jumlati qablaha itu adalah hal ya la roiba fihi itu jumlah ismiyah yang menjadi hal yang memberikan penekanan pada kandungan jumlah sebelumnya yaitu apa zalikal kitabu ala ahadil a'aribi. Namun ini menurut salah satu cara dalam mengi'rob. Kita lihat catatan kaki. Nah, ini apa i'robnya? The mubtada'un. The ya, pada pada likal kitabu itu adalah mubtada'. Kemudian wallamu lil bu'di. Dan lam itu adalah untuk menunjukkan jauh. Nah, kalau mengikuti i'rob ini, itu terjemahnya menjadi kitab itu ya atau Al-Qur'an itu bukan Al-Qur'an ini. Wal kafu harfu khitabin dan kaf itu adalah huruf khitab. Ya, kemudian alkitabu kitabu badalun au atfu bayanin. Dan uh, eh, al adalah badal atau atof bayan. Kalau mengikuti i'rab ini terjemahnya menjadi kitab itu. Tetapi ada juga ya ulama tafsir ya ini kadang dibahas dalam pembahasan balaghah bahwa di sini lam yang menunjukkan jauh itu bukan untuk bu'di, bukan untuk jauh, tetapi untuk pengagungan, untuk mengagungkan Al-Qur'an. Sehingga ya, kita sering membaca juga terjemahnya kitab ini. Ya, kitab ini menunjukkan yang dekat. Tetapi lamnya ya zalika ya lamnya itu menunjukkan itu untuk mengagungkan. Nah, itu alkitabu bisa di erop menjadi badal atau of bayan atau au annahu khobarun. Nah, bisa juga eh, alkitabu itu di erop sebagai khobar. Ya, zalika itu mubtada, kemudian alkitabu itu bisa juga di Arab sebagai khobar. Wa jumlatu la raiba fihi halun kama dzakarna Dan jumlah la raiba fihi adalah hal sebagaimana yang sudah kami jelaskan tadi. Fa in kanat khob fa in kanat akan tetapi kalau la raiba fihi itu di i'rab sebagai khobar ya jumlah ismiyah yang kedudukannya sebagai khobar anil mubtada idza ya khobar dari apa mubtada'nya adalah dza tadi fala syahida fil ayati maka kalau la raiba fihi di arab sebagai khobar itu ya tidak ada syahid dalam ayat ini untuk pembahasan ini yaitu hal ya yaitu pembahasan hal tidak ada hubungannya dengan pembahasan hal kalau itu di Arab sebagai khobar. Ya, artinya la roiba fihi itu ada beberapa kemungkinan Arab. Kita kembali ke atas. Wa mithalul ma'tufati dan misal dari hal yang diatofkan. Tadi kan yang pertama muakidah ini yang ma'tufah. Contohnya adalah sayaji udduyufu musyatan au hum rokibuna sayaci udduyu fumusyatan auhum rokibuna. Para tamu tersebut akan datang ya, dalam keadaan berjalan kaki atau dalam keadaan mereka menaiki kendaraan. Maka kita perhatikan musyatan, ya musyatan itu jamak dari masin, isim fa'il dari masya, ya berjalan. Maka musyatan itu adalah hal yang mufrad. Ya, hal yang mufrad, hanya satu kata. Nah, kemudian datang huruf atof au. Kemudian hum itu diatofkan kepada musyatan, diikutkan kepada musyatan. Nah, ini yang dimaksud dengan jumlah ismiyah yang diatofkan kepada hal. Fajumlatu hum rokibuna halun ma'tufatun ala halin qoblaha maka jumlah humrokibuna itu adalah hal yang diikutkan, ya diatofkan kepada hal sebelumnya, yaitu musyatan. Warrobitu huwat domiru. Dan robitnya itu adalah domir. Ya, itu adalah domir. Wala yasihu an yakuna wawal hali. Dan tidak memungkinkan atau tidak sah, tidak boleh kalau robitnya itu adalah wawu hal. Ya, tidak boleh musyatan au wahum rokibuna itu tidak boleh. Mengapa? di harfil atfi au. Karena sudah ada huruf atof di situ, yaitu au. Wahuma la yajetami'ani. Dan dua huruf atof, yaitu wawu dan au, itu tidak boleh datang bersamaan, ya bersebelahan tidak boleh. Kemudian kita lanjutkan wa in kanatil jumlatul ismiyatu ghairu muakkidatin limadmunil jumlati dan apabila jumlah ismiyah itu tidak memberikan penekanan terhadap kandungan jumlah sebelumnya wala ma'tufatin dan juga tidak diatofkan kepada hal yang sebelumnya, seperti contoh yang kedua tadi, jazatil aujuhud thalathatu, maka boleh ya menggunakan tiga cara untuk memberikan profit. Ya boleh domir, boleh wawu, dan boleh juga domir dan wawu secara bersamaan. Ya, illa hanya saja annal aktsara maji bil wawi ma'ad domiri yang paling banyak ditemui dari ucapan orang Arab itu adalah jumlah tersebut, ya jumlah ismiyah, itu datang sebagai hal dengan dua robit, yaitu wawu dan domir bersamaan. Ya berarti cara yang ketiga, robitnya wawu dan domir secara bersamaan. Famithalul muthbatati Ya, dan contoh jumlah ismiyah yang musbatah, yang positif, itu adalah La talbisi thawba wa huwa tawilun. La talbisi thawba wa huwa tawilun. Janganlah engkau mengenakan baju dalam keadaan baju tersebut kepanjangan. Ya, maka perhatikan jumlah ismiyahnya wa huwa tawilun itu musbatah, ya, jumlah yang positif, tidak dinegasikan. Maka ada dua robit, wawu dan juga domir huwa. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-234, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum uluf. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 234 Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang mereka keluar dari kampung mereka dalam keadaan mereka ya uluf ya beribu-ribu jumlahnya Maka di sini ada jumlah wahum ulufun. Ya wahum ulufun itu adalah hal. Ya, dan robitnya ada dua, yaitu wawu dan domir hum. Ya, ini menunjukkan sohibul halnya yang apa? Yang alladzina. Wa mithalul manfiyati, dan contoh dari jumlah ismiyah yang dinegasikan, yang negatif, itu adalah Ja'a akhuka wa ma fi yadihi syai'un. Telah datang saudaramu, saudara laki-lakimu telah datang. Ya, dalam keadaan dia tidak membawa apapun. Ya, di tangannya tidak ada suatu apapun. Maka jumlah ismiyah wa ma fi yadihi syai'un itu adalah jumlah ismiyah yang dinegasikan. Ya, dinegasikan. Dan di sini ada dual robit, yaitu huruf wawu dan domir ha yang ada pada yadihi. Nah, itu perincian untuk jumlah ismiyah. Athani, kemudian perincian yang kedua, itu adalah ammal mudhari'ul manfiyu, adapun fi'il mudhari yang manfi, yang negatif, fa'inka nan nafi la auma jika yang menegasikan itu adalah huruf la atau huruf ma, fahuwa kal muthbatati fi luzumir rabati domiri. Ya kalau yang menegatifkan itu la atau ma, maka hukumnya seperti mudori yang muthbat, yang positif, yang dibahas pada bait sebelumnya. Apa itu? Fi luzumir rabati domiri wajib yang menjadi robitnya itu domir. Wattajarrudu, maaf, wattajarrudi anil wawi. Ya, kalau musbatati fit rudi anil wawi. Berarti wattajarrudi anil wawi. Dan juga selain wajib, ya, robit dengan atau luzumit tajarrudi, luzumit tajarrudi anil wawi Selain wajib, yang menjadi robit itu domir, dan wajib jumlah tersebut itu kosong dari wawu. Berarti yang menjadi robit hanya wawu saja. Mengapa? Li'annal manfiyya bihima fi ta'wil ismil fa'ilil makhfudi biidofati ghairu. Karena penafian dengan keduanya, yaitu la atau ma, itu dapat ditakwil, ya dapat ditakwil menjadi isim fa'il yang dimakfud atau dimajerurkan dengan idhofah. Ya, jadi kalau penafiannya dengan la atau ma itu bisa ditakwil menjadi isim fa'il yang majerur dengan idhofah. Yang menjadi mudhof apa? Lafat ghairu atau ghairo wa huwa la tadkhulu alaihi alwawu dan yang seperti itu yang didahului oleh ghairu itu tidak dapat kemasukan wawu ya contohnya apa nahwu jaa abdul azizi la yahmilu kitabahu jaa abdul azizi la yahmilu kitabahu Abdul Aziz telah datang dalam keadaan dia tidak membawa bukunya. Maka jumlah yang menjadi hal itu adalah la yahmilu kitabahu. Tidak membawa bukunya. Dan itu dinegasikan dengan la. Maka apa? Dapat ditakwil. Takwilnya menjadi seperti apa? Ja'a abdul azizi ghoiro hamilin kita bahu atau ghaira hamili kita bihi Artinya sama, ya artinya ya Abdul Aziz telah datang dalam keadaan tidak membawa kitabnya. Maka ya la yahmilu bahu atau la yahmilu itu bisa di takwil menjadi ghaira hamilin atau hamili. Hmm, itu tadi maksudnya. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-84 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma lana la nu'minu billah dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah Ya, itu di sini fa jumlatu la nu'minu billahi maka jumlah la nu'minu billahi itu halun minat dhamiril majruri billami. Itu merupakan hal untuk domir yang majrur dengan lam. Ya, lana ya. Ada na di situ itu adalah domir yang majrur dengan lam. Maka la nu'minu billahi itu adalah hal bagi na yang ada pada lana. Maka kalau mengikuti definisi tadi, la nu'minu billahi itu bisa di takwil menjadi wamalana lana ghairu mu'minin billahi. Ya. ma lana ghairu mu'minin billahi. Amana ya, yu'minu itu isim fa'ilnya adalah mu'minun. Ya, mu'minun. Maka bisa ditakwil wa ma lana ghairu mu'minin billahi. Kemudian warrabitu huwa dhamirul mustatiru nahnu. Dan robitnya adalah domir mustatir yang ada pada nu'minu. Ya, domir mustatirnya takdirnya apa? Nahnu. Wa mithaluma dan contoh dari mudhari yang dinegasikan dengan ma itu adalah araftuka ma tuhibbus sahara. Araftuka ma tuhibbus sahara. Saya mengenalimu, ya engkau tidak menyukai bergadang. Ya, bergadang atau begadang. Tapi kalau di KPBI yang baku itu bergadang. Ya, tapi begadang juga sama saja. Yang penting dipahami. Ya, saya mengenalimu bahwa engkau tidak menyukai bergadang. Maka ma tuhibbus sahara ya itu adalah uh, jumlah fi'liyah yang mudhari yang dinafikan dengan ma sehingga bisa ditakwil menjadi araftuka ghaira muhibbin as-sahara atau araftuka ghaira muhibbis sahari Qala syairu ya, dan berkata seorang penyair ahidtuka ma tasbu wa fi kasyabibatun fama laka ba'da syaibi sabban mutayyiman. Kita lihat catatan kaki terkait syair ini. Ahituka itu maksudnya tuka. Ya, aku mengenalimu. Kemudian tadi tasbu, ya tasbu itu artinya tamilu ilal lahwi wal abasi. Ya, engkau itu condong kepada ya bermain-main dan ya melakukan perbuatan sia-sia. Syabibatun itu adalah syababun wa futuwatun. Artinya ya masa muda dan masa remaja. Sobban, ya sobban itu maksudnya asyifan, ya penuh rasa cinta. Kemudian apa itu mutayiman? Mutayiman itu ya mudahnya jatuh hati, atau apa maksudnya? Mudhallalan wa mudhallalan musta'badan bil hubbi. Ya, mutayyiman itu adalah mudhallalan musta'badan bil hubbi. Yaitu takluk dan diperbudak oleh cinta. Kemudian wa qauluhu famalaka ya dan ucapan penyair tadi famalaka itu alfa'u atifatun. Fa-nya adalah fa huruf atof. Wa ma mubtadaun dan lafat ma adalah mubetada. Laka itu khobarun, ya kemudian sabban halun, mutayyiman itu adalah sifatun. Nah, kita lihat kembali ke atas, ya maka saya mengenalimu engkau tidak suka ya condong untuk melakukan perbuatan sia-sia ya dan bermain-main. Wa fi batun. ya padahal engkau memiliki masa muda. Ya fama laka ba'da syaibi sabban mutayyiman. Ya maka ya yang engkau miliki ya setelah ya syaib setelah engkau beruban ya berarti sudah tidak muda lagi itu adalah sabban mutayiman, ya rasa cinta yang kemudian ya diperbudak dengan rasa cinta kira-kira seperti itu nah kemudian eh, yang menjadi syahid itu ada apa ya fajumlatu matasbu maka jumlah matasbu itu adalah halun minal kafi fi ahid tuka itu adalah hal dari domir kaf yang ada pada ahid tuka Ya, berarti sohibul halnya adalah kaf yang ada pada ahid tuka. Warrobitu huwad domirul mustatiru anta. Dan robitnya adalah domir mustatir yang ada pada tasbu. Yang takdirnya adalah anta. Kemudian beliau melanjutkan wa ingkanan nafi ghoirohuma. Kalau nafinya bukan keduanya, bukanlah juga bukan ma ka lam wa lamma seperti lam dan juga lamma jazatil aujuhut thalathatu maka boleh menjadikan tiga cara untuk memberikan robit tadi boleh wawu boleh domir boleh juga keduanya sekaligus nahwu contohnya jaa abdus salami lam yahmil bahu ya telah datang abadus salam dalam keadaan ya belum atau tidak membawa kitabnya. Atau boleh juga au walam yahmil kitabahu. Boleh diberi wawu di situ. Ya menjadi ja'a abadus salami walam yahmil kitabahu. Boleh. Ya sehingga di situ apa kalau lam yahmil kitabahu robitnya domir mustatir yang ada pada yahmil yang takdirnya huwa kembali ke abadus salam. Lawalam walam yahmil kitabahu, robitnya dua. Ya, tadi satu, domir saja. Ini sekarang dua, yaitu wawu dan domir mustatir yang ada pada yahmil. Ya, takdirnya huwa kembali ke abadus salami. Autakulu atau boleh juga engkau mengatakan, ja abadus salami walam tatalu'i syamsu. Ya, telah datang abadus salam dalam keadaan matahari belum terbit. Maka di sini robitnya hanya wawu saja. Ya, karena domir yang ada pada tatluk itu takdirnya hiya, kembalinya kepada asyamsu. Bilwa wifakot. Ya, kalau walam tatluk isyamsu itu hanya wawu saja robitnya. Asalisu, rincian yang ketiga, Wa ammal jumlatul fi'liyatul musaddaratu bil maudi al musbati dan adapun jumlah fi'liyah yang didahului oleh fi'il maudi yang musbat yang positif. Fa innaha tarbutu biddomiri. Maka jumlah tersebut itu mengikat dengan domir. Artinya apa? Yang menjadi robit itu domir. Namun apa? Iza kana talian li illa. Ya. Jika dia itu datang setelah illa. Ya, atau datang mengikuti illa. Ya, artinya ada illa, kemudian setelah itu baru jumlah fi'liyah yang fi'ilnya maudi. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hijr ayat ke-11 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un dan tidak datang seorang rasul pun kepada mereka melainkan mereka selalu dalam keadaan memperolok-olokkan ya rasul tersebut maka fajumlatu kanu bihi yastahzi'una, maka jumlah kanu bihi yastahzi'una halun minal ha'i bi ya'tihim. Ya. Maka itu adalah hal dari hak yang ada pada ya'tihim ya, atau him yang ada pada ya'tihim atau hak juga boleh. Wa yara ba'dun nuhati jawazar robati bilwawi. Nah tadi pokoknya kalau misalnya fi'il madhi yang positif, itu robitnya itu cukup domir saja, tidak boleh didatangkan wawu. Akan tetapi ada sebagian ulama nahwu yang memperbolehkan yang memberikan robit wawu juga. Ya, kalau dalam ayat tadi kan tidak ada wawu. Tetapi ada ulama nahwu yang memperbolehkan mendatangkan wawu juga. Wa hujjatuhu as-sama'u. Dan yang menjadi hujjahnya, dasarnya itu adalah as-sama. Apa yang didengar dari orang Arab. Kama fi qauli syairi. Sebagaimana dalam ucapan seorang penyair. Ni'mam ni'mam ro'an harimun lam ta'runa ibatun illa wa kana limurta'in biha wazara. Ya, kita lihat penjelasan dari syair ini, lam ta'ru itu maksudnya lam tanzil. Ya, tidak belum turun atau tidak belum terjadi. Naibatun yang dimaksud dengan naibatun hatithatun min khawatifid dahri ya, yaitu ya suatu peristiwa ya atau ya, kemalangan yang ada ya pada suatu zaman, salah satu peristiwa atau salah satu kemalangan dari berbagai macam peristiwa kemalangan yang ada pada masa tersebut. Limurta'in biha, ya maksud dengan limurta'in biha, ismu fa'ilin min irta'a. Irta'in adalah isim fa'il dari fi'il irta'a. Wa asluhu ar dan asal dari irta'a itu dari ar -rawu. Yang kemudian mengikuti wazan ifta'ala. Artinya apa? Wahuwal khawfu wal faza'u. Yaitu rasa takut dan rasa ngeri. Wazaro itu artinya ai mu'inan wa nasiron wa malja'an. Menjadi ya, penolong dan penyelamat dan menjadi tempat perlindungan. Ya. Wa qawluhu imro'an, ya imro'an kan mansubnya. Padahal setelah ni'ma itu biasanya marfu. Nah, ternyata imro'an adalah tamyizun tamyizun li fa'ili ni'ma. Itu tamyiz bagi fa'ilnya ni'ma. Nah, apa fa'ilnya ni'ma? Wa huwa dhamirul mustatiru. Nah, ternyata adalah domir mustatir. Wa jumlatu ni'ma wa fa'iluhu fi mahalli raf'in khobarun muqaddamun. Ya, maka jumlah ni'mah dan fa'ilnya menempati kedudukan rofa sebagai khobar yang didahulukan. Harimun mubetada'un mu'akhorun. Lafat harimun adalah mubetada yang diakhirkan. Ya, maka artinya apa? Sebaik-baik manusia, ya tamyiz itu bisa diterjemahkan langsung, sebaik-baik manusia adalah harim. Ya, harim itu tidaklah jika ada suatu peristiwa ya, atau kecelakaan atau suatu peristiwa yang mengerikan illa ya kecuali limurtain ya dia itu bagi orang-orang yang ketakutan karena peristiwa tersebut itu akan menjadi wazaro yang menjadi penolong penyelamat atau tempat berlindung. Nah, apa syahidnya di sini? tu illa wakana, maka jumlah illa wakana hal, halun min fa'ili ni'ma. Itu hal dari fa'ilnya ni'ma. Wahuat domirul mustatiru. Ya, ya, ya, fa'ilnya apa? Domir mustatir. Alladhi fussiro bitamyizi. Yang domir mustatir tersebut ditafsirkan dengan tamyiz, yaitu apa? Imro'an. Berarti apa? Robitnya dua. Ya, domir yang ada pada kana dan juga wawu. Nah, itu yang menjadi hujjah sebagian ulama nahwu yang memperbolehkan. Kemudian beliau melanjutkan, وَكَذَا تَرْبُتُ بِالْدَمِيرِ إِذَا كَانَ الْمَوْدِ مَتْسْلُوًا بِحَرْفِ الْعَطْفِ Dan demikian juga jumlah fi'liyah yang didahului oleh fi'il maudhi dan ini ini masih yang musbat, masih yang positif. Ya. Idza kana al-maudhi matluwan bi harfil atfi au. Jika uh, fiil madhi tersebut itu diikuti oleh huruf ataf au. Buktinya setelah fi'il madhi itu ada au. Contohnya apa? Kaqaulil mar'ati al-muslimati. Sebagaimana ucapan seorang wanita muslimah. Ya, mar'ati al muslimati, sebagaimana ucapan seorang wanita muslimah. Ahfadhu zauji ghoba au hadoro. Saya menjaga suamiku baik dalam keadaan dia itu tidak ada, atau dalam keadaan dia itu ada. Maka apa? Ghoba, ya ghoba itu adalah jumlah fi'liyah yang fi'ilnya fi'il maldi. Yang dia itu menjadi hal, ya hal bagi apa? Zauji. Nah, di sini ghoba diikuti oleh huruf atof au. Ya, au. Nah, kemudian setelah au ada hadoro. Maka kalau seperti itu, eh, yang menjadi robit cukup domir saja. Kola syairu, seorang penyair berkata, Kun lil khalili nasiron jaro au adala wala tashihha alaihi jada au bakhila. Ya, Jadilah engkau bagi sahabatmu atau bagi kekasihmu, itu jadilah penolong. Walaupun kekasih tersebut itu berbuat aniaya atau berbuat adil, namun tetaplah menjadi penolong baginya. Wala tashiha alaihi jada au baqila. Dan janganlah engkau ya, pelit kepada kekasihmu. Ya, baik kekasihmu itu dermawan atau dia itu bakhil. Nah, sehingga di sini jaro ya fa jumlatu jaro halun maka jumlah jaro kedudukannya sebagai hal. Wal fi'lu maudin biduni qad wal wawi. Dan fiilnya fiil maudi tanpa adanya qad dan juga wawu. Mengapa di kaunihi qad utifa alaihi bi au Ya karena jaro di sini tidak ada qad dan wawu, karena itu dia itu diatofkan dengan huruf au. Artinya kalau setelah fi'il madi yang kedudukannya sebagai hal itu ada au, maka robitnya cukup domir saja. Wa ma'ada dhalika, nah selain jumlah fi'liyah yang madi yang disebutkan tadi, nah tadi yang disebutkan itu ada yang jumlah eh, fi'liyah madi yang positif, ya positif kemudian diikuti oleh illa atau maksudnya didahului oleh illa atau jumlah fiil madhi yang positif yang kemudian setelah itu diikuti oleh au nah, maka selain itu itu apa ya juzu fihil au juhud satu maka boleh nah menggunakan tiga cara memberi robit tadi, dengan wawu, dengan domir, atau dengan keduanya bersamaan. Illa inka narrobitu huwal wawu. Ya. Kecuali jika robitnya itu wawu. Ya. Kalau robitnya wawu bagaimana? Fa'innahu yajibul ityanu biqad. Ba'dal wawi mubasyaratan. Kalau yang menjadi robit itu wawu, wajib mendatangkan kot setelah wawu secara langsung. Ya, contohnya apa? Rob nahwu roba akhuka wa qad hadoro jami'ul astiqai. Roba akhuka wa qad hadoro jami'ul astiqai. Ya, saudara laki-lakimu itu malah tidak ada dalam keadaan seluruh sahabat itu sedang hadir. Ya, maka waqad hadara jami'ul asdiqai kita lihat itu yang menjadi robit hanya wawu saja. Karena domir yang ada pada hadoro itu kembalinya kepada jami'ul astiqoi. Maka karena robitnya hanya wawu, wajib mendatangkan kod setelah wawu secara langsung. Wa ingkana itu huwad domiru, adapun jika robitnya itu hanya domir saja, awijatama'a atau robitnya dua, yaitu domir dan huruf wawu secara bersamaan, jaza ithbatu qad wa hadfuha. Ya, maka boleh mendatangkan qad, boleh juga menghapus qad. Ya, artinya kalau robitnya domir atau domir dan wawu persamaan, itu boleh mendatangkan kot, boleh juga tidak. Kemudian beliau melanjutkan, wayaro jumhurul wayaro jumhurul basriyina luzuma qad ma'al maudil muthbati Dan mayoritas ulama nahwu dari mazhab basroh itu berpendapat wajib mendatangkan kot untuk fi'il madhi yang positif secara mutlak. Berarti wajib secara mutlak mendatangkan kot. Sawaun akana rabitu huwal wawu atau huwal wawa amit domiro amhuma ma'an. Ya sama saja, baik robitnya itu hanya wawu saja, atau domir saja, atau keduanya sekaligus. Itu tetap wajib mendatangkan qad. Fa'inkanat zohirotan wa illa. Fa'inkanat zohirotan. Ya, itu jika ya memang uh, ya hiya ini kembali ke kot. Ya, maka itu jika kotnya itu memang tampak secara zohir. Nah, kalau ada suatu jumlah ya, maldi yang positif menjadi hal tidak ada kotnya, maka bagaimana? Wa illa fahiyya muqaddarotun. Kalau tidak ada kotnya, maka kotnya itu ditakdirkan. Ya. Wasahihu, namun pendapat yang sahih menurut al-Syeikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala, ma dhahaba ilaihil kufiyuna yaitu pendapat yang dipegang oleh para ulama nahwu dari madhab Kufah. Wal akhfashu min nuhatil basrati. Dan juga yang dipegang oleh al-akhfash, ya, di mana beliau itu salah seorang ulama nahwu dari madhab Basroh. Apa pendapat beliau-beliau semua? Wahuwa anna la yalzamu. Ya, bahwa mendatangkan qat ya ketika jumlah haliyahnya itu uh, jumlah fi'liyah yang fi'il madhi yang positif itu tidak wajib mendatangkan qad wala hajata ila takdiri kalau tidak ada qad pun tidak perlu ditakdirkan ada qadnya tadi kan dikatakan wa illa fahiya muqaddaratun kalau menurut jumhur ulama Basra dan tidak perlu sebetulnya ditakdirkan seperti itu Mengapa likathrati rotima warada min dzalika biduni Karena begitu banyaknya yang dijumpai dalam ucapan orang Arab ya bahkan dalam Al-Qur'an itu jumlah fi'liyah yang fi'ilnya maudi, positif itu bisa menjadi hal tanpa adanya kot. Ya. Kemudian apa? Kasrotan tujibul qiyasa. Ya, saking banyaknya dengan jumlah yang banyak yang yaitu dapat berkonsekuensi dapat dijadikan sebagai kias. waya yab'udu fiha ta'wilu ya dan akan menjadi jauh ya kalau ditakwil ada kotnya. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-168 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu. Ya, orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya ya, dalam keadaan mereka itu ya qa'adu dalam keadaan ya mereka duduk maksudnya itu tidak ikut perang. Ya, maka di sini perhatikan wa qa'adu itu fiilnya fiil madhi. Ya, kemudian tidak didatangkan qad di situ, tidak wa qad qa'adu, tidak. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-90. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman auja'ukum hasirat suduruhum. Ya auja'ukum hasirat sudurukum auja'ukum hasirat suduruhum ya atau orang-orang yang mendatangi kalian ya dalam keadaan ya hati mereka keberatan ya hati-hati mereka itu keberatan maka perhatikan di situ hasirat suduruhum ya hasirat itu fiil madhi yang kedudukannya sebagai hal. Ya, kedudukannya sebagai hal. Dan robitnya adalah domir hum, ya, yang ada pada suduruhum. Nah, di situ juga tidak didatangkan kod di situ. Atau kita lihat catatan kaki, hasirat maksudnya adalah ai dokot suduruhum yaitu ya menjadi Ah, sempit hati mereka. Kenapa kita likum wa li qaumihim? Ya, untuk memerangi engkau dan memerangi uh, memerangi kalian dan memerangi kaum mereka. Ya, ini ada pada ayat setelahnya kan ja'ukum hasirat suduruhum ayyuqatilukum au yuqatilu qaumahum. Kemudian kita kembali ke atas. Ya, tadi tidak ada kot juga. Kemudian wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat ke-42. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa nada nuhum wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa nada nuhun wa kana fi eh, ma'zil dan Nuh memanggil anaknya dalam keadaan anaknya itu berada di tempat yang jauh. Ya, maka perhatikan waka nafi ma'zilin. Yaitu jumlah fi'liyah yang fi'ilnya maudi dan musbat dan robitnya adalah wawu dan domir. Maka di situ juga tidak didatangkan kot di situ. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-28 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata Ya bagaimana mungkin kalian kafir kepada Allah padahal engkau tadinya itu mati Maka wa kuntum amwatan itu juga jumlah yang menjadi hal. Dan kita lihat juga semuanya tidak didahului oleh kode. Fafi hadihil ayati ja'at jumlatul hali fi'liyatan musotterotan bimaudin musbatin. Maka pada seluruh ayat tadi, jumlah hal itu datang dalam keadaan jumlah fi'liyah yang didahului oleh fi'il madhi yang positif, walam tak qad mimma yadullu ala adami luzumiha. Dan semuanya itu tidak didatangkan qad. Ya, sehingga itu menunjukkan menjadi dalil bahwa mendatangkan kot itu tidak wajib. Ya, ini kita dapat dilihat di Audahul Masaliki, ya unzur Audahul Audahul Masaliki al-mujallad jilid kedua, safhata ihda wa khamsina wa thalathimi'atin halaman 351 atau ikhtiyaratu Abi Hayyana An-Nahwiyati fil Bahril Muhiti ya, atau dapat dilihat di ikhtiyarat Abu Hayyan An-Nahwiyah dalam Al-Bahrul Muhit Al-Mujallad Al-Awwala jilid pertama Safhata Thamanin wa Mi'atin halaman 108 kita lanjutkan Ar-Rabi'u rincian yang keempat Wa ammal musattaratu bil madil manfiyyi fatajuzu fihal aujuhut salasatu. Adapun jika jumlah fi'liyahnya didahului oleh fi'il madhi yang dinafikan, maka boleh mendatangkan robitnya dengan tiga cara. Apa itu? A'ni ar-rabta bil wawi au bid au bihima. Yang saya maksud dengan tiga cara, itu mendatangkan robit dengan wawu, atau dengan domir, atau dengan keduanya secara bersamaan. Nahwu contohnya, Qara'tul kitaba wa ma wajadtu fihi iskalan. Saya telah membaca buku tersebut dalam keadaan saya tidak menemui dalam kitab tersebut itu ya sesuatu yang samar ya, suatu kesamaran. Maka di sini kita lihat jumlahnya apa? Wa ma wajadtu fihi iskalan. Ya, jumlahnya fi'il madhi, ya jumlah fi'li ya fi'il madhi yang dinafikan dengan ma. Ya. Maka di sini uh, kita lihat yang menjadi robit itu adalah warrobitu huwal wawu wad domiru. Yang menjadi robit adalah wawu dan domir ya domir yang ada pada fihi ya, yang kembalinya kepada alkitab wayajuzu dan boleh juga ma wajadtu fihi iskalan ya, tanpa wawu boleh juga qara'tul kitaba ma wajadtu fihi iskalan warrabitu huwa domiru yang menjadi robit adalah domir saja Watakulu dan juga engkau boleh mengatakan qadima walidi wa ma tola'atis syamsu. Ya, ayahku telah datang dalam keadaan matahari belum terbit. Ya. Maksud di sini apa? itu huwal wawu wahdaha. Dan yang menjadi robit hanya wawu saja. Karena domir yang ada pada tola'at itu kembalinya ke asyamsu. Nah, maka tadi kalau fiilnya fiil madhi dan manfi itu boleh ketiga cara tadi untuk mendatangkan profit. Boleh wawu saja, boleh domir saja, atau boleh keduanya bersamaan. Wahada makna qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa jumlatul khalisi wa ma ila akhirihi. Ay, maksudnya, Wa jumlatul khali siwal ladzi qutaqaddama. Ya wa jumlatul khali siwal ladzi taqaddama. Dan jumlah yang menjadi hal selain yang sudah dijelaskan sebelumnya. Apa yang sudah dijelaskan sebelumnya? Wahiyal jumlatul mudhari'iyatu al musbatatu, Yaitu jumlah fi'liyah yang mudhari yang positif. Itu bagaimana? Tarbutu bilwawi, au bidomiri au bihima. Ya, atau ya. Ya, jadi atau karena ini kembali kepada jumlah jumlatul ya tarbutu saja. Ya tarbutu bilwawi, au bidomiri au bihima. Maka jumlah itu akan mengikat hal dengan wawu atau dengan domir atau dengan keduanya. Atau mengikat dengan jumlah sebelumnya. Watak wa, wa arafta anna kalaman laisa ala itlaqihi. Dan engkau sudah mengetahui bahwa ucapan nazim, yaitu Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, itu tidak secara mutlak. Karena apa tadi sudah dijelaskan perinciannya wal alifu fi qawlihi quddima lil itlaqi dan alif yang ada pada quddima itu bukan alif itsnain ya tetapi alif yang untuk secara untuk itlak untuk uh, menyamakan akhir rima karena apa kan wa jumlatul khalisi wa ma quddima panjang biwa winau bimutmarin au bihima ya panjang juga tujuannya hanya itu saja Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan terakhir untuk hal, yaitu hadfu amilil hali. Dihapusnya amil dari hal. Kemudian beliau mengutip ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke 355. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wal halu qad yuhdafu ma fiha amil wa ba'du ma yuhdzafu dhikruhu khudzil ya wal halu qad yuhdzafu ma fiha amil wa ba'du ma yuhdzafu dhikruhu khudzil dan hal itu terkadang dihapus amilnya ya mudahnya seperti itu dan hal itu terkadang amilnya itu dihapus Wa ba'du ma yuhdhafu dzikruhu khudhil. Dan sebagian dari yang dihapus tersebut itu terlarang untuk disebutkan. Artinya apa? Memang wajib dihapus. Terkadang penghapusannya itu wajib. Ya, dan tadi apa? Jadi hal itu terkadang amilnya dihapus. Namun sebagian yang dihapus tersebut itu hukumnya wajib. Ya kira-kira seperti itu. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan al-aslu fi amilil khali wa ghairiha an yakuna mazkuran. Hukum asalnya yang namanya amil bagi hal atau amil bagi selain hal, amil apapun. Hukum asalnya itu an yakuna mazkuran. Yang namanya amil itu hukum asalnya disebutkan. Mengapa hukum asalnya disebutkan li yuhaqqiqal gharada minhu? Ya, untuk menetapkan atau mewujudkan tujuan dari amil tersebut. Ya, kalau tidak disebutkan sulit untuk memahami maksudnya. Apa maksud atau tujuannya? huwa ijadu ma'nan jadidin. Yaitu memunculkan makna yang baru. Nah itu tujuan asal dari amin. Au takwiyatu ma'nan maujudin. Atau untuk menguatkan makna yang sudah ada. Wa qad jawazan au wujuban. Dan terkadang amil tersebut dihapus. Baik penghapusannya hukumnya jawas atau terkadang hukumnya wajib. Falhadful jaizu dan contoh penghapusan amilnya hukumnya boleh, jais, itu apa? An yadulla alaihi dalilun maqaliyun au haliyun. Hukum penghapusan itu boleh jika sudah ada petunjuk, ya, dalil, yang menunjukkan apa yang dihapus tersebut. Baik dalilnya itu makoliyun diucapkan, atau dalilnya itu berupa keadaan. Fal makoliyu dan contoh dari dalil yang makoli yang diucapkan huwa ma tamidu ala kalamin madhkurin yaitu yang bersandar pada uh, ucapan yang disebutkan. Ini namanya makoli, berarti disandarkan kepada yang bersandar kepada yang disebutkan. Nahwu contohnya kaifa Ya, contohnya bagaimana engkau datang? Fatakulu maka engkau menjawab masyian. Ya, cukup uh, mengatakan dalam keadaan berjalan. At-taqdiru maka takdirnya apa? Jitu masyian. Ya, saya telah datang dalam keadaan berjalan. Nah, ini dihapusnya boleh. Kenapa? Karena sudah ada dalil makoli yang menunjukkannya. Di mana? Di pertanyaan. Ya, kaifa jikta? Ya, kaifajita. Di situ sudah ada pertanyaan kaifajita, maka jawabannya masyian itu sama saja jitu masyian. Wa minhu qauluhu ta'ala dan diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qiyamah ayat ke-3 dan 4. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Be, uh, ah, ayahsabul insanu allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya bananah Ya, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali ya, tulang-tulangnya? Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali ya, jari jemarinya dengan sempurna. Ya, maka apa yang menjadi syahid di sini at-taqdiru wallahu a'lamu takdirnya wallahu a'lam bala najma'uha qadirina ya kan itu ayah sabul insanu allan najma'a idhamah nah bala qadirina ala an nusawwiya banana nah, itu takdirnya bala najma'uha qadirina ya wallahu a'lam Nah, itu tadi adalah dalil yang makoli, yang memang disebutkan dari jumlah sebelumnya. Nah, bagaimana dengan wat dalilul khaliyu, ya, dalil yang berupa khali, keadaan. Huwa ma dallat alaihil inu, yaitu dalil yang ditunjukkan oleh indikasi-indikasi. Ya, jadi tidak secara langsung, tapi berupa indikasi saja, ada indikatornya awil munasabatu al muhitotu bil mutakallimi ya atau hubungan-hubungan yang mencakup lawan bicara. Berarti tidak secara langsung, hanya ada indikasi saja. Contohnya apa? Kaqaulika liman qadima minal haji. Ya, sebagaimana ucapanmu kepada orang yang baru pulang dari haji. Nah, ada orang baru pulang dari haji. Ya, kita langsung mengucapkan apa? Makjuron. Ya, ada orang pulang dari haji langsung mengatakan makjuron. Ya, maksudnya apa? Ai roja'ta makjuron. Ya, engkau telah kembali dalam keadaan engkau diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudahnya ini adalah doa supaya hajinya itu haji yang makbul, haji yang diterima, yang mendapatkan pahala. Tetapi cukup mengatakan makjuron. Ya makjuron Engkau makjuron ya. Maksudnya apa? Roja'ta makjuron Engkau telah kembali dalam keadaan mendapatkan pahala. Nah ini konteksnya apa? Dapat dipahami karena orang tersebut baru pulang dari haji. Yang haji itu sebuah ibadah. Nah kira-kira seperti itu. Kemudian waliman aroda safaron. Atau sebagaimana ucapanmu kepada orang yang akan bepergian saliman. Ya, hanya mengatakan saliman. Ada orang mau pergi, kita berkata saliman. Ya, apa maksudnya? Ai tusafiru saliman. Engkau akan berper, engkau semoga engkau bepergian dalam keadaan selamat. Ya, doa juga. Nah, kita bisa mengetahui takdirnya tusafiru saliman itu karena konteksnya kita sedang berbicara kepada orang yang akan bepergian. Nah, itu yang dimaksud dengan dalil yang khali. Wa yuhdhafu amilul khali wujuban fi arba'i masaila. Dan amil dari hal itu wajib dihapus dalam empat permasalahan. Al-ula, permasalahan yang pertama, nal halu datan masadal khobari. Ketika hal tersebut, itu menempati kedudukan khobar. Ya, ini sudah pernah dibahas di pembahasan khobar. Ya. Hal yang menempati kedudukan khobar. Nahwu contohnya, ikhtirami atau liba muhazzaban. Ya, saya memuliakan pelajar tersebut dalam keadaan pelajar tersebut itu terdidik. Fa muhadzaban halun, maka lafat muhadzaban adalah hal, wal amilu fiha mahzufun dan amilnya di situ dihapus. Wal aslu dan asalnya ihtirami at-taliba idza kana au idz kana muhadzaban. Saya memuliakan pelajar tersebut jika dia dalam keadaan terdidik. Wa qad taqaddamat al mas'alatu fi akhiri babil mubtada'i wal khabari. Dan telah berlalu penjelasan ini pada akhir bab mubtada' dan khabar. Athaniyatu, keadaan kedua di mana amil dari hal wajib dihapus adalah antakunal halu muakkidatan limadhmunil jumlati. Ya, ketika hal itu menjadi penekanan ya, bagi kandungan jumlah. Ini juga sudah dibahas pada bait-bait sebelumnya. Nahwu contohnya, Khalidun abuka atufan. Ini sudah dibahas sebelumnya. Khalid itu adalah ayahmu dan dalam keadaan penyayang. Ya, maka fa'atufan khalun, maka lafat atufan itu adalah hal. Ya, kenapa halnya disebut memberikan penekanan pada kandungan jumlah? Karena abuka, ya ayahmu, ya kan abuka itu ada ubuwah, hubungan ayah. Dan hukum asalnya yang namanya ayah itu sudah pasti menyayangi anaknya. Ya, maka atufan di sini itu menekankan hubungan dari ayah tersebut. Nah, ini sudah dibahas sebelumnya. Wal amilu mahdhufun wujuban dan amilnya wajib dihapus di sini. Wa taqdiru dan takdirnya uhiqquhu au a'rifuhu au wa nahwuha wa nahwuhuma dan takdirnya adalah uhiqquhu saya memastikan atau au arifuhu saya mengetahui dan yang semisal dengan kedua lafaz tersebut. Watakat tamal kalamu ala dhalika dan telah berlalu penjelasan mengenai hal tersebut. Atsalitsatu keadaan ketiga, permasalahan ketiga di mana wajib amil dari hal itu dihapus antakunal halu dalatan bilafziha ala ziyadatin tadrijiyatin Ketika hal tersebut itu dengan lafadznya itu menunjukkan tambahan yang secara bertahap. Au naqsin tadrijiyin atau hal tersebut dengan lafadznya itu menunjukkan pengurangan yang secara bertahap. Fal awalu maka contoh yang pertama yaitu berarti apa ziyadatun tadrijiyatun ya tambahan yang bertahap. Nahwu contohnya tasot tasaddaq 'alal faqiri piriyalin fasa'idan yatasaddaq 'alal faqiri piriyalin fasa'idan bersedekahlah kepada orang fakir dengan satu rial dan seterusnya ya dan lebih dan bertambah ya maka tadinya satu rial kemudian ya seterusnya berarti itu penambahan yang bertahap fasa'idan halun maka lafad sa'idan adalah hal wa amiluha wa sahibuha mahdhufani. Dan amilnya dan sahibul halnya itu dihapus. Wa taqdiru dan takdirnya dhahabal mutasattaqu bihi sa'idan. Maka yang disedekahkan itu diberikan dalam keadaan ya bertambah. Ya, jadi takdirnya tasaddaq alal faqiri birialin fadahabal mutasattaqu bihi sa'itan. Wa minhu qawlu qaw Wa minhu qawlu sallallahu alaihi wasallam. Dan diantaranya adalah ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Tuqta'u yadus sariqi fi rubu'in, maaf. Tuqta'u yadus sariqi fi rubu'i dinarin fasa'itan. Ya, dipotong tangan pencuri jika yang dicuri itu berupa ya seperempat dinar dan seterusnya. Ya, muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari perawi sahabat yang sama. Nah, maka di sini eh, wajib ya wajib di sini um, dihapus amilnya ketika halnya menunjukkan penambahan yang bertahap. Wa mithalutsani dan contoh yang kedua berarti apa? Yang pengurangan secara bertahap. Contohnya ishtaraitul qalama birialin fasafilan. Saya telah memberi sebuah pena, telah membeli sebuah pena, ya, membeli sebuah pena dengan satu rial. Fasafilan. Ya, kemudian harganya turun. Ya, barangkali kalau beli satu, satu rial, kalau beli lebih dari itu menjadi turun, mungkin seperti itu. Atau beli di waktu yang lain menjadi turun. Ya, Wallahu'alam. Tapi intinya, ketika membeli lagi, itu harganya turun. Wattakadiru dan takdirnya, fanhattol mushtaro bihi safilan. Ya, maka turun harga yang dibeli, di sini adalah pena, safilan ya dengan harganya turun. Ar-rabi'atu permasalahan keempat di mana amil dari hal itu wajib dihapus itu apa? Antakunal halu masbuqatan bistifhamin. Ketika hal tersebut didahului oleh pertanyaan yuradu bihi atau bihu yang istifham tersebut dimaksudkan untuk menegur atau mencela. Nahwu contohnya aqaidan wa qad uqimatis salatu ya apakah engkau duduk padahal ya salat akan ditunaikan atau sudah iqamah sudah hampir dimulai kok engkau masih duduk maka di sini jelas maksudnya adalah mencela atau menegur sudah mau salat kok engkau masih duduk kira-kira seperti itu At-takdiru takdirnya atu jadu qa'idan ya apakah engkau masih dalam keadaan duduk ya padahal salat sudah akan didirikan wal khadfu fi hadhil masaili qiyasiyun akan tetapi penghapusan dalam permasalahan-permasalahan ini itu dapat dikiaskan ya dapat dikiaskan pada jumlah-jumlah yang lain lalu pada empat permasalahan ini Wa qad yukhdhaful amilu sama'an fi ghairi dhalika. Tetapi ada juga penghapusan amil, tapi itu sama'an, mengikuti apa yang diucapkan oleh orang Arab pada selain empat masalah tersebut. Nahwu contohnya hani an laka. Ya, orang Arab mengatakan hani an laka. Maksudnya apa? Ai thabatalakal khairu hani Thabatalakal khairu hani an. Ya, kebaikan um, menimpamu atau engkau akan mendapatkan kebaikan ya dalam keadaan ya, gembira, dalam keadaan yang baik. Ya pokoknya ini seperti ikut senang seperti itu. Au atau han au hana akal amru hanian ya suatu perkara itu akan membuatmu senang ya dalam keadaan menyenangkan. Ya pokoknya ikut senang atau mendoakan kebaikan. Nah, kita lihat catatan kaki. Idza qulta ishrab hani'an wa kul mari'an. Ya, jika engkau mengatakan ya minumlah minuman yang menyenangkan dan makanlah makanan yang menggugah selera. Fahani'an halun mansubatun bil fathati dhahirati. Maka lafadz hani'an adalah hal yang mansub dan tanda nasabnya adalah fathah yang zahir. Wal makna dan maknanya sabatat lakal hana'atu fi syurbika. Ya engkau akan mendapatkan kesenangan dari minumanmu. Ya dan juga makananmu tentu saja karena ada kul di situ. Wa yajuzu i'rabuha maf'ulan mutlaqan. Namun boleh juga hani'an anti sebagai maf'ul mutlak ala takdiri yang takdirnya Huni alaka syurbu hanaatan. Ya hunika ala laka syurbu hanaatan. Engkau yang mendapatkan minuman dalam keadaan yang menyenangkan. Kita kembali ke atas. Wa ala takdiril awwali takunul halu muassisatan. Ya, kalau mengikuti takdir yang pertama, maka halnya menjadi hal yang muassisah. Ya, karena sabatalakal khairu hani'an. Itu halnya muassisah. Ya, memberikan makna yang baru. Tetapi kalau wa'alathani, fani kalau yang kedua itu au hana akal amru hani'an, sudah ada hana'a di situ. Sudah ada fiil hana'a. Maka apa? Takunu muakkidatan. Maka jadilah halnya hal yang muakkidah. Karena hanya menekankan makna dari hana. Wahada makna qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wal khalu qad yukhdafu ma fiha amil ila akhirih. Ai maksudnya adalah innal khala qad yukhdafu ma amila fiha an-nasba. Ya, hal itu terkadang dihapus. Apa yang dihapus? Itu sesuatu yang membuat hal itu menjadi nasab Ya, sesuatu yang beramal kepada hal sehingga hal menjadi nasab. Ya mudahnya terkadang amilnya dihapus. Wa ba'du ma yukhzafu min hadhil awamili mahdzurun dzikruhu. Dan terkadang amil yang dihapus tersebut itu terlarang untuk disebutkan. Mudahnya apa? Wajib dihapus ai mahdzurun maksudnya apa? Ai mamnuun ya, tidak boleh untuk disebutkan. Likaunihi wajibal hadzfi karena ya keadaannya yang wajib untuk dihapus. Faqauluhu khudhil dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala khudhil ya tadi kan wa ba'du ma yuhdhafu dzikruhu khudhil. Ai maksudnya munia ya dilarang. Maka ini adalah akhir dari pembahasan hal pada Alfiyah Ibnu Malik. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.